tunjukkanlah kepada atau berilah hidayah kepadaku bersama golongan orang-orang yang kau beri hidayah. Hidayah yang dimaksud di dalam doa ini adalah mencakup seluruh jenis hidayah. Seluruh jenis hidayah ada dua macam. Hidayah irsyad wa jilalah berupa ilmu Kedua hidayah taufik berupa amalan. Kita minta kedua jenis hidayah ini. Rincian dan penjelasan itu sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Wa'afini iman man Sehatkanlah aku bersama golongan orang-orang yang kau yang dimaksud disehatkan dalam doa ini sehat dari seluruh jenis penyakit baik penyakit lahir maupun penyakit batin penyakit lahir adalah ma'ruf ma'ruf itu dikenal oleh kita batuk demam jantung gitu ya kolesterol itu semua penyakit lahir Penyakit batinnya adalah penyakit-penyakit hati. Seperti syirik besar atau kecil. Kufur besar ataupun kufur kecil. Ria, sum'ah, ujub, takabur, dengki kepada sesama. Itu adalah penyakit-penyakit batin. Doa ini wa'afini fi man afai. Sehatkan aku bersama golongan orang-orang yang telah kau sehatkan maknanya kesehatan yang mencakup kedua-duanya ia sehat lahir ia sehat mati penjelasan yang lebih rinci dari hari ini juga sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu wa tawallani fi man tawallai dan tawallani berasal dari kata al-wilayah. Wilayah yang dimaksud di sini wilayah khasah dan bukan wilayah aman. Makna dari wilayah adalah mencintai, mengasihi, membimbing, melindungi. Orang yang melindungi kita mengasihi kita, mencintai kita, disebut wali bagi kita. Wali Allah adalah apa? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dikasihi, dicintai dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis kursi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil haram. Siapa orang yang memusuhi waliku maka aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Siapa yang memusuhi waliku berarti ngajak dulu ke saya. Itulah kafar. Ngajak perang ke saya. Yang dimaksud dengan waliku, wali Allah adalah orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah. Nah ini wali dengan makna khusus. Watawallani maknanya adalah kasihi aku, cintai aku, sayangi aku. Di dalam lafaz wali terkandung juga perlindungan, pemimpin, dan penjagaan seperti dalam ayat Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur surah al-baqarah ayat 256 257 hafal surah ayat kursi Kemudian la ikraha fid setelah itu Allah waliyul ladina amanu yukhriju yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman. Wali artinya pelindung, pemimpin dan Allah juga yang mengasihi. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali bagi kalian. Wali di sini artinya orang yang memimpin kalian dan orang yang kalian kasihi. Sehingga makna watawallani biman tawallait jadikan aku sebagai walimu. Maknanya adalah Jadikan aku sebagai orang yang engkau kasihi, orang engkau yang kau cintai, engkau lindungi, engkau bimbing. Fiman tawallait bersama orang-orang yang telah engkau jadikan mereka sebagai wali. Inilah wilayah dengan makna khusus. Ada lagi wilayah dengan makna amah atau umum, bimakna tadbir, tasrif, wa ma Tadbir itu mengurus, mengelola. Allah wali bagi seluruh makhluk. Artinya Allah mengurus seluruh urusan makhluk. Baik dia manusia, jin, binatang, tumbuhan, ataupun makhluk lain. Baik manusianya manusia mukmin ataupun manusia kafir. Itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, watawan watawallani kawan lain maknanya seperti itu. Jadikan aku sebagai wali bagimu. Orang yang kau cintai, kau kasihi, orang kau lindungi. Keempat, wabarik li fi Berkatilah aku dalam apapun yang kau berikan kepadaku. Baik yang kau berikan kepadaku itu adalah harta, jabatan, pangkat, termasuk ilmu. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya anzilil barakata li fima min ilmin wa waladin wa malin wa ma asbaha mimma Allah Berikan barokah terhadap apapun yang kau berikan kepadaku baik ilmu, anak-anak, anak-anak juga pemberian Allah, harta atau apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan makna turunkanlah atau berikanlah barokah, makna barokah adalah katratul khair. Wa nab'al wal manafi katsirah banyaknya kebaikan dan manfaat dalam perkara yang diberkati tadi. Bermanfaat yang mencakup seluruh dimensi yang bisa dijangkau oleh manfaat ini, Baik manfaat untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Baik untuk lahir ataupun untuk batin. Baik untuk dunia ataupun untuk akhirat manfaat yang mencakup seluruh dimensi atau aspek yang tadi disebutkan itu yang disebut barokah. Ilmu yang barokah. Ada ilmu yang bermanfaat baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Baik bermanfaat untuk jiwa kita ataupun untuk kerajaan kita. Baik bermanfaat di dunia ini ataupun sampai di akhirat nanti. Itu ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalau ilmu itu terbatas manfaatnya hanya untuk diri sendiri tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, hanya untuk di dunia tapi tidak sampai ke akhirat, hanya untuk duniawi tapi tidak untuk ukhrawi, hanya untuk lahirnya kita tapi tidak untuk jiwa dan batinnya kita, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan serta ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman para ahlinya, para ulama as soleh. Siapa yang ilmunya bersumber dari Quran Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, lalu diyakini, dipahami, diamalkan, dan diajarkan, pasti ilmu itu barokah. Karena pasti itu seperti itu bermanfaat tidak hanya untuk diri tapi untuk orang lain. Tidak untuk hanya lahiriah tapi untuk batiniah. Tidak untuk duniawi saja tapi sampai ke akhirat nanti. Itu ilmu yang barokah. Demikian juga harta. Berikan barokah kepada harta yang kau berikan kepada. Harta yang barokah adalah harta yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Untuk lahiriah kita dan batiniah kita untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Dan harta yang diberkahi adalah harta yang pertama didapat dengan cara-cara yang halal tentu saja. Kedua, dikeluarkan hak orang lain yang terdapat di dalam harta kita. Zakatnya keluarkan. Kalau belum sampai nisab infak dan sodakohnya keluarkan di jalan Allah, fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua yang tak berdaya dibagi. Maka harta yang seperti itu bermanfaat untuk diri juga untuk orang lain, lahir juga batin, dunia juga sampai ke akhir. Demikian juga jabatan, popularitas, pangkat, kehormatan yang barokah adalah yang bermanfaat dengan manfaat yang mencakup sebanyak mungkin dimensi. Nah, wabarik maaf, poin mengisyaratkan doa ini termasuk doa pengundang turunnya hidayah Allah kepada kita. Karena dengan berdoa ya Allah berkatilah aku dalam semua hal yang kau berikan kepadaku harta ilmu dan seterusnya kalau ini dikabul Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Dengan hidayah itu kita mudah memperoleh ilmu, mudah memperoleh harta, mudah memperoleh hal-hal yang sifatnya duniawi tapi yang bermanfaat. Dan Allah pun akan turunkan hidayah, taufik sehingga ilmu itu diamalkan dan diajarkan. Harta itu diinfakkan, disodakokkan, Jabatan itu dipakai untuk menegakkan kebenaran sehingga kita terdorong untuk melakukan semua itu barokahlah semua yang kita miliki karena doa yang kita baca Nah, kalau nggak salah baru sampai kepada kalimat keempat dari doa kunut fitir ini. Kita teruskan ke kalimat yang kelima, wakili syarra Itu yang asli dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah banyak orang menambah-nambah doa ini dengan tambahan yang menurut dia bagus. Kalau memang bagus kenapa tidak diajarkan oleh Nabi? Orang menambahkan waqina bi rahmatika syarra Tambah bi rahmatika. Padahal tambahan ini tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kepada cucunya hanya mengajarkan waqini syarra ma tanpa ada birahmatika. Tapi orang-orang nama-nama sekarang waqini birahmatika syarra ma Birahmatika secara mana bagus. Tapi kalau itu kita tambahkan menurut otak kita berarti menambah syariat yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan Fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya beri petunjuk sekian, laksanakan sekian seadanya, jangan nambah-nambah. Nabi mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa Ratu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari kami, itu tertolak, akan diterima. Oleh karena itulah jangan ditambah-tambah dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW termasuk dalam baca kunut witir jangan ditambah wakini birahmatika syarra khalid ya cukup wakini syarra khalid wakini dan selamatkanlah aku syarra dari kejelekan ma apa-apa qadait yang telah engkau tetapkan wakini syarra ma dan selamatkanlah aku dari kejelekan apa-apa yang kau tetapkan. Yang dimaksud dengan wakini ki itu fil amr dari wako wakoya tadinya. Wakoya itu bermakna wikoya. Wikoya itu tameng prinsip kalau fiil yang muqtal muqtal itu artinya berhuruf ilah ada dua di awal di akhir cuma tengah-tengahnya yang huruf hidup huruf awalnya waw waw itu huruf ilah huruf mad bahasa tajwidnya waw alif atau iya itu huruf mad itu huruf ilah ilah itu penyakit Wow, wakoya. ya di belakangnya juga huruf ilat. Dan huruf ilat pada asalnya tidak boleh hidup kecuali dia di awal kalimat, di awal kata. Makanya ianya tidak dibaca. Ketika fiil madi yang mengandung huruf ilat ini dibentuk menjadi fiil amr, fiil amr itu kata kerja perintah, seluruh huruf hilang hilangkan hilangkan. Jadi aja ki ki artinya selamatkanlah. Wa ini wa dan ki selamatkanlah ni aku. Contoh lain asa. Alif ta ya asa. Alif di sini atau hamzah di sini huruf hilang. Ya di belakangnya juga huruf hilang. Kalau mau dibentuk menjadi fi'il amar jadi ti. datanglah. Nah, wakini dan selamatkanlah aku. Makna wakini selamatkanlah aku wilkoya itu mencakup dua. Pertama, allah yang bil insan syarrun. Pertama, jangan sampai kejelekan menimpa aku. Yang kedua annahu idza nazala la yadurru bila ditakdirkan kejelekan itu menimpa aku jangan sampai memberi madarat kepada aku. Itulah makna wiqayah, makna dari waqini syarra maqadai. Selamatkanlah aku dari kejelekan yang kau tetapkan. Maknanya jangan sampai kejelekan menimpa kita. Itu makna pertama. Makna kedua, kalau kau harus berdasarkan takdir Allah kejelekan itu menimpa kita, jangan sampai tertimpanya kita oleh kejelekan tadi menimbulkan madarat. Lahir batin dunia akhir Dengan cara bagaimana? Diberinya kesabaran. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li, li eh, abdil mu'min anna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang karena semua urusan itu baik. Idza asabatu sarra syakara fa kana khairan la Wa idza asabatu dharra sabara fa kana khairan Kalau orang mukmin itu diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, dia syukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Tapi bila orang mukmin itu ditimpa kemamaratan, kesengsaraan, penderitaan, hanya ringka beri, dia sabar. Maka akibatnya baik juga bagi dirinya. Lihat, apapun yang menimpa orang mukmin tidak ada yang berakibat buruk, semuanya berakibat baik. Kalau yang menimpanya kebaikan dia syukur, kalau yang menimpanya kejelekan dia sabar. Dua-duanya berakibat baik. Inilah makna wa ini syarra maqadaik dan selamatkanlah aku dari kejelekan apa yang kau tetapkan. Timbul pertanyaan. Apakah memang ada ketetapan Allah yang jelek, yang buruk? Bukankah ada hadis yang berisi doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan asyarru laisa ilai kejelekan itu tidak tertuju kepadamu. Tapi kenapa di sini dikatakan wakini syarra ma qadayat ya Allah selamatkanlah aku dari kejelekan apa yang kau tetapkan kepada aku. Juga dalam hadis lain ada takdir yang buruk wa antum minabil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kau beriman kepada takdir Allah baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis ini menunjukkan ada takdir Allah yang buruk. Hadis dalam kunut witir juga menyatakan kini syarrama qadaya dan Selamatkanlah aku dari kejelekan apa-apa yang kau tetapkan. Berarti ada kejelekan yang Allah tetapkan untuk kita. Apakah yang dimaksud kejelekan tersebut terletak pada ketetapan Allahnya ataukah terletak pada apa yang ditetapkan oleh Allahnya? Jawabnya adalah yang kedua. Kejelekan itu terdapat pada apa yang ditetapkan oleh Allah dan bukan ketetapan Allah. ini iya. saya perjelas. Apa yang Allah tetapkan musibah, penderitaan, penyakit, kesedihan, semua itu buruk menurut pandangan kita. Itu yang Allah tetapkan. Dan itu jelek. Dan itu takdir yang jelek. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan yang jelek-jelek tadi adalah bagus. Ketetapan Allah tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Ketetapan Allah itu semuanya baik, bagus, dan bermanfaat bagi manusia yang diberi ketetapan itu sekalipun isi ketetapannya buruk. Contoh saya berikan ilustrasi dan sering ilustrasi atau gambaran ini saya ungkapkan termasuk di masjid ini tapi saya tidak akan bosan-bosan untuk menjelaskannya sekalipun antumnya mungkin merasa bosan terserah lah. Contoh dokter dalam menangani pasien Seringkali dokter menetapkan ketetapan-ketetapan yang buruk bagi si pasien. Contoh yang buruk harus disuntik, dia sakit. Buruk bagi si pasien. Melihat jarumnya sendiri sudah ngeri. Kebayang kalau jos patah di dalam gitu ya. Atau salah lagi bagian yang disuntiknya bukannya mengenai bagian yang kosong tapi cetruk teh pulang tulang gitu ya nancep pas nggak bisa lagi dicabut wah dan keburukan-keburukannya keburukan terbayang tuh dalam diri si pasien belum lagi harus diinfus ya diinfus itu dimasukkan jarum ke dalam darah tadi kita ke, ke dalam pembuluh darah kita terus dan bukan hanya kalau disuntik agak mending ya cuma beberapa detik jos cabut lagi gitu ya kalau diinfus lama jelas terus gitu ya sudah paten. Bukan hanya berjam-jam kadang-kadang berhari-hari. Pegel memang tidak sakit kecuali kalau ada masalah seperti bengkok umpah jarumnya gitu ya. Sehingga atau ininya macet <laughs> alatnya sehingga bukannya obat yang masuk tapi darah yang naik ke selangnya gitu. Baru itu nanti sakit. Itu penderitaan. Kadang dokter harus mengoperasi ya. Dibius. Kadang lebih parah lagi harus diamputasi, dipotong salah satu bagian tubuh. Semuanya itu buruk bagi si pasien. Tapi ketetapan dokter dalam mengambil keputusan harus nyuntik, harus menginfus, harus mengoperasi, harus mengamputasi. Apakah ketetapan dokter tersebut buruk atau baik bagi si pasien? Baik bagi si pasien. Makanya jarang ada dosen, ada dosen, ada pasien yang marah-marah ke dokter, dokter biasa. Saya disuntik di terus sama pak sama jamu, gitu ya sakit. Gak boleh makan yang enak-enak. Makannya cuma bubur, itu juga gak pakai garam lagi gitu ya setelah dokter sekejap itu minta duit. Harus bayar kita kan. Semua ketetapan itu dirasa buruk bagi si pasien, tapi ketetapan dokter dalam menetapkan hal-hal tadi baik untuk kemaslahatan dan kesembuhan si pasien. Setelah beres dirawat, jos disuntik, aduh dokter terima kasih ya, nih uang gitu. Ke dokter bisa gitu. Kata dokter nanti seminggu lagi kesini lagi saya suntik lagi bayar aja ya gitu ya. Mau datang lagi gitu. Jadi apa yang diputuskan oleh dokter berupa suntikan, amputasi, operasi, termasuk infus, termasuk halal yang menyakitkan lainnya. Setelah itu ada larangan dari makan enak dan harus memakan yang pahit-pahit. Semuanya itu buruk tapi ketetapan dokter dalam menetapkan hal yang buruk-buruk tadi baik. Oleh karena itu, kejelekan bukan pada ketetapan dokter, tapi kejelekan terdapat pada apa yang ditetapkan oleh dokter. Berpesuntikan dan susah, tapi keputusan ketetapan dokter menetapkan yang buruk-buruk tadi, keputusannya baik. Paham tidak? Paham. Ngerti kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala menetapkan keburukan. Keburukan Allah tetapkan demi kemaslahatan manusia. Demi keuntungan manusia. Apa sih untungnya? Bagi manusia penderitaan gitu ya, kesengsaraan, musibah banyak. Pertama dosa gugur dengan itu tanpa harus tobat. Kedua, pahala kesabaran nambah. Ketiga, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menggugurkan beberapa kewajiban bagi orang-orang yang terkena musibah tadi. Yang kelimanya umpamanya dengan musibah yang Allah berikan kepada orang tadi menyebabkan orang itu ter terdorong untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering berdoa, sering tahajud, sering saum sunnah, sering zikir, sering baca Al-Qur'an, sering menangis dalam sujud gitu ya. Nah, doanya ketika itu dikabul, setelah dikabul, terlepas dia dari kesulitan, eh tahajudnya lepaslah. Doanya ditinggalkan lagi, zikirnya dilupakan lagi kan biasa begitu manusia tuh. Umumnya. Itulah yang dimaksud dengan wakini syarrama qawli. Adapun ketetapan Allah ada dua macam. Pertama al-qadha'u syar'i. Qadha atau ketetapan syar'i. Kedua kodok kauni Ketetapan kauni Adapun yang dimaksud dengan kodok syari Ketetapan yang syari adalah ketetapan Allah yang berupa syariat Contoh dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-23 Allah menyatakan وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى dan Allah telah menetapkan waqadha dan telah menetapkan rabbuka rabb Allah Allah ta'budu agar kalian janganlah beribadah illa iyyahu kecuali hanya kepadanya semata-mata wabil walidaini ihsana dan taklah berbuat baik kepada kedua orang tua ini Allah menetapkan. Dan ketetapan di sini maknanya adalah ketetapan syar'i yang berupa syariat. Timbul pertanyaan. Apakah ketetapan Allah yang berupa syariat ini pasti terlaksana kejadian di muka bumi atau tidak? Tidak. Buktinya banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah. Buktinya banyak manusia yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Buktinya banyak orang yang musyrik, yang kafir, yang ingkar kepada ajaran Allah. Para Allah menetapkan dengan ketetapan syar'i atau yang berupa syariat, Allah telah menetapkan agar manusia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lihat, apakah semua manusia ibadah hanya kepada Allah? Tidak. Berarti kalau ketetapan ini ketetapan syar'i belum tentu terjadi dan belum tentu terlaksana. Kedua, qadha kauni. Qadha kauni adalah ketetapan Allah yang berupa takdir. Qadha kauni ini pasti terjadi. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Saba ayat yang ke-14 Allah menyatakan falamma qadaina alaihil maut ketika kami menetapkan kematian atas dirinya. Maksud menetapkan kematian, ketetapan di sini ketetapan yang berupa takdir. Nah, itu pasti terjadi. Surah Al-Isra ayat keempat Allah menyatakan wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'luwanna 'uluwan kabira dan kami telah menetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab bahwa kalian akan mengadakan kerusakan di muka bumi dua kali dan kalian akan waladak lunna uluang kabir akan sombong merasa tinggi dengan setinggi tingginya sesombong sombong dan ternyata betul terjadi ini qada syar'i qada yang berupa eh qada kauni apa qada yang berupa takdir yang terjadi di alam ini qada kauni atau kodok yang berupa takdir ini pasti terjadi. Pasti itu terjadi. Baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau kodok syar'i belum tentu terjadi, kalau kodok kauni pasti terjadi. Ini perbedaan yang pertama antara dua jenis kodok tadi. Kan? Perbedaan kedua. Kalau kodok syar'i pasti dicintai oleh Allah dan pasti baik bentuknya baik ketetapannya maupun apa yang ditetapkannya dalam syariat itu pasti baik sholat, zakat, saum, haji, silaturahmi, tolakul ilmi, akhlak yang baik dan seterusnya itu kabar syar'i semuanya pasti baik dan semuanya pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada pun kalau kauni qadari kalau kata-kata Allah yang berupa takdir pertama nggak semuanya baik ada takdir yang buruk sebagaimana hadis wa antum tu'mina bil qadari khairihi wa syarri Engkau beriman kepada takdir baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Jadi kalau qada kauni yang berupa takdir tidak semuanya bagus. Ada yang baik, ada yang buruk. Hadis dalam doa kunut fitri yang sedang kita bahas ini syarra maqadain dan Selamatkan aku dari kejelekan apa-apa yang kau tetapkan. Yang dimaksud apa-apa yang kau tetapkan adalah ketetapan kauni yang berupa takdir. Berupa musibah, berupa kesedihan, berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah seperti itu. Oleh karena itulah maka kau kauni tidak seluruhnya baik. Tapi ada yang jelek ada yang buruk dari sudut pandang manusia yang mengalami dan menerima ketetapan tersebut. Itu qada kauni. Oleh karena itu tidak semua qada kauni dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, adanya kufur, adanya syirik, adanya bid'ah, adanya maksiat itu dikehendaki tidak oleh Allah. Jawabnya apa? Dikehendaki oleh Allah. Dengan kehendak kauni berupa takdir, ditakdirkan oleh Allah. Kedua, apakah kufur, syirik, bid'ah, maksiat itu dicintai oleh Allah? Tidak dicintai oleh Allah. Berdasarkan hal itulah, maka tidak semua yang Allah tetapkan berarti dicintai oleh Allah tidak. Allah tidak menyukai keburukan. Allah tidak menyukai kejahatan. Tapi toh kejahatan itu terjadi yang menunjukkan Allah menetapkan adanya kejahatan itu. Makanya terjadi. Makanya ada doa kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma falaq. Qul katakan oleh Muhammad a'udzu aku berlindung birabbil falaq kepada penguasa subuh. Siapa penguasa subuh? Allah. Berlindung dari apa? Min syarima kolak. Dari kejahatan makhluknya. Kejahatan makhluknya jelas ada tidak? Ada jelas. Ada jelas kejahatan makhluknya. Kita melihat, mengalami, menyaksikan. Dan Allah juga menetapkan dalam Al-Quran min syarima kolak dari kejahatan seluruh makhluknya. Kalau kejahatan itu ada, berarti memang kejahatan itu kenapa ada ditetapkan oleh Allah. Dan itu ketetapan Allah yang berupa keburukan. Sama dengan ketetapan adanya musibah, adanya penderitaan itu semua keburukan. Tapi di balik keburukan yang Allah tetapkan ada hikmah, ada kebaikan dan manfaat bagi manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan doa kepada kita apabila kita mau melewati atau masuk ke sebuah tempat yang angker. Sangat kata orang Sundamanya. Baik angker itu disebabkan karena di sana ada binatang buas. Ada binatang berbisa seperti kala jengking, ular atau yang sejenisnya. Atau mungkin ada jin jahat di sana. Dulu Waktu zaman jahiliyah, kalau orang Arab jahiliyah mau melewati sebuah lembah yang angker, di sana banyak jinnya. Mereka berlindung kepada raja atau pemimpin jin di lembah itu dari gangguan anak-anak buah jinnya yang iseng. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah jin ayat yang ke-6. Wa kana rijalun minal insi ya'udhu nabi rijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada beberapa laki-laki di, di kalangan bangsa manusia minta perlindungan kepada beberapa laki-laki bangsa jin dan itu hanya menambah kedurhakaan dan kesombongan mereka. Ketika Islam datang, kebiasaan itu dilarang. Minta perlindungan kepada raja jin yang menghuni tempat yang yang yang angker tadi. Lalu Nabi SAW menggantinya dengan doa. Ini baca doa, ini hafalkan. Masuk ke sebuah ruangan yang kira-kira kita masih asing, ya tempat koske atau bertamu ke rumah orang lain ditempatkan di sebuah kamar yang kosong umpamanya, baca doa ini. Doanya kata Nabi SAW, siapa orang yang lewat di sebuah lembah, lalu dia berdoa, A'udhu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzu aku berlindung bikalimatillahi tamah kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna min syarri ma khalaq dari kejahatan seluruh makhluknya. Siapa orang yang berdoa dengan doa seperti itu lam yadurruhu syai'un, dia tidak akan dibahayakan oleh apapun oleh jin yang jahat enggak oleh tukang sihir yang yang jahil enggak oleh umpamanya binatang-binatang yang berbisa yang mungkin ada di sana juga tidak isi doanya a'udzu aku berlindung bi kalimatillahi ta'ala kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna min dari syarri makhluk kejahatan seluruh makhluknya seluruh makhluk tidak hanya satu jenis makhluk saja ini menunjukkan berlindung dari kejahatan seluruh makhluk, dari kejelekan seluruh makhluk, menunjukkan kejahatan dan kejelekan itu ada. Kalau itu ada berarti memang ditetapkan oleh Allah. Kenapa Allah menetapkan keburukan atau kejahatan makhluk terhadap sesama makhluk sebagai ujian? Sebagai godaan bagi manusia. Lulus nggak manusia menghadapi ujian dan godaan tersebut? Kalau lulus, dia akan terangkat derajatnya. Kalau enggak, dia akan terhinakan sehina-hinanya dalam kehidupan di dunia ini. Itulah dua jenis kodok. Kodok syar'i dan kodok kauni qadari. Timbul pertanyaan kodok yang dimaksud di sini kodok apa? Waqini syarra ma qadait. Aku berlindung dan selamatkanlah aku dari kejelekan apa yang kau tetapkan. Itu kodok apa? kodok syar'i apa kodok kauni? kodok kauni jelas. Sebab kodok syar'i nggak ada yang syar. kodok syar'i ketetapan Allah yang berupa syariat nggak ada yang jelek. Semua ketetapan Allah yang berupa syariat seluruhnya baik, bagus dan semuanya dicintai oleh Allah. Sebab tidak mungkin Allah menetapkan syariat berupa keburukan atau kejelekan atau kejahatan, nggak mungkin. Otomatis selamatkanlah aku dari kejelekan apa-apa yang kau tetapkan. Maksud ketetapan di sini ketetapan kauni qadari. Ketetapan yang berupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa'innaka takdi taqdi wa la Nah, di sini disebutkan kenapa kita berlindung atau minta diselamatkan kepada Allah dari eh, ketetapan-ketetapan yang jelek. Fa innaka taqdi karena lah yang menetapkan walayuk yuqda alaih dan engkau tidak dikenai dengan ketetapan pihak manapun. Makna fa innaka taqdi fa innaka tahkum bimasyita engkau menetapkan hukum sekehendakmu wala yuqta alaika la ahadun yahkumu alaik tidak ada satu satu pihak pun orang jin malaikat atau apapun yang menetapkan ketetapan bagimu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak baik ketetapan yang hak ataupun yang batil Manusia tidak bisa menetapkan ketetapan apapun baik hak ataupun batil. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat yang ke-20, "Wallahu yaqdi bil haq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'in." Allah menetapkan dengan kebenaran. Seluruh ketetapan Allah itu benar. Walladzina yad'una min duni adapun orang-orang yang menyeru kepada selain Allah la yaqduna bisyai tidak bisa menetapkan apapun baik menetapkan yang hak ataupun yang batil tidak sedikit pun. Mereka tidak bisa menetapkan keburukan kepada orang lain. Tidak bisa memberikan manfaat atau mabarat kepada orang lain kecuali manfaat dan madarat yang ditetapkan oleh orang lain kepada orang lain lagi itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis dikatakan walawi walawi seandainya mereka semuanya berkumpul jin dan manusia jinnuhum wa insuhum mereka semuanya berkumpul ayatfa'uka bisyai'in untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu la yanfa'uka la yanfa'unaka bisyai'in illa qad kataballahu lak mereka sedikit pun tidak bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan bagimu walau istama'u ala ayyadurruka ala syai'in dan seandainya manusia dan jin berkumpul untuk memberikan sesuatu yang mabarat bagimu. Mereka tidak bisa memberikan mabarat itu kepadamu sedikit pun. Kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan mabarat itu akan menimpa. Jadi kalau ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita dan kejahatannya mengenai kita bukan karena kejahatan itu ditetapkan oleh mereka, bukan, tapi karena memang Allah mentakdirkan kita terkena musibah melalui orang itu. Orang itu dijadikan alat oleh Allah untuk menimpakan musibah berupa kejahatan dia kepada kita, bukan semata-mata karena berhasilnya rencana dia, bukan. Tapi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan. Tadi disebutkan Allah banyak menetapkan ketetapan bagi manusia. Baik ketetapan syari atau ketetapan kaum. Apakah Allah juga menetapkan sesuatu bagi dirinya sendiri? Jawabnya iya. Allah menetapkan beberapa ketetapan untuk dirinya sendiri. Di antara surah Al-An'am ayat 54 menyatakan kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan untuk dirinya sendiri tentang rahmat. Maknanya Allah menetapkan sebuah ketetapan untuk diri sendiri agar dirinya memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Ini haram tubulma ala nafsi. Sesungguhnya Allah aku mengharamkan kedoliman atas diriku sendiri. Itu ketetapan Allah. Allah menyatakan haram dirinya berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Makanya Allah dikatakan laisa bidzallamin lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya sedikit pun. Itu ketetapan Allah untuk dirinya sendiri. Allah menetapkan untuk dirinya untuk berbuat adil, untuk memberi rahmat, untuk tidak berbuat boling kepada makhluknya, dan itu ketetapan yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Walaupun efek dari ketetapan itu maslahat bagi hamba-hambanya ketetapan Allah untuk dirinya berupa mengharamkan kedoliman positif, manfaat, matlaat baik untuk hambanya hambanya tidak akan didolimi ketetapan Allah bagi dirinya yang menetapkan akan memberikan rahmat positif bagi hamba-hambanya hamba-hambanya memperoleh rahmat dari Allah karena Allah menetapkan hal itu bagi dirinya sendiri Inilah penjelasan dari kalimat wafini syarrama hawaid selamatkanlah aku dari apa-apa yang telah ya dari keburukan yang telah engkau Kalimat berikutnya wala man Makna dari kalimat ini akan kita jelaskan hari Sabtu yang akan datang. Karena sekarang sudah mau habis tuh waktunya. Apalagi maghrib itu jam 17.42 atau 43 gitu ya. Sehingga tersisa sedikit waktu untuk tanya jawab. Untuk Sabtu depan antum jangan telat datang ya. Sebelum setengah lima datang. Karena kalau saya dari Jakarta yang cepat tadi jam 4 kurang seperempat juga sudah ada di sini ngobrol dulu sama bapak-bapak di sini ya kangen-kangenan dulu gitu ya masih kosong pas tengah lima baru ada lima orang gitu ya setengah jalan truk baru banyak nah nanti jangan telat lagi insya Allah saya sekarang sudah akan mengantisipasi kemacetan perjalanan dari Jakarta ke sini dengan cara nggak pakai mobil pakai motor jadi walaupun macet bisa surupan herpet, gitu ya sehingga sudah ada jauh sebelum setengah lima sudah tiba di sini cukup sampai di sini dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab alhamdulillah dipersilakan apabila ada yang mau pertanyaan, apakah pertanyaan dari akun pemilik sulap magic terjadi karena dibantu jin? Tergantung. Kalau sulap itu memakai unsur magic, ya seperti bisa terbang, ya bisa menembus dinding, bisa berubah wujud, seketika dalam detik itu yang tidak rasional dan tidak menggunakan alat itu sihir dan bukan karena kesanihan teknologi tapi kalau karena trik kecepatan tangan atau karena alat-alat dengan teknologi tinggi yang tidak mengandung unsur magic ya itu bukan sihir tapi tetap dosa karena menipu Makanya para ulama membahas sulap mustaqwala itu disatu paketkan dengan penjelasan sihir. Hurmatu mustaqwalah wasihar atau wasahar. Keharaman sulap dengan sihir. Disatu paketkan penjelasan. Jadi walaupun tidak mengandung unsur magic, tapi dalamnya mengandung unsur tipuan kepada para penontonnya dan itu tetap terlarang menurut syariat Islam. Wallahu a'lam. Bolehkah kita takut jika melewati tempat-tempat yang angker? Dan apa maksud dari kalimat Tahukah kalian eh, Takutlah kalian hanya kepada Allah Apakah maksud takut itu Takut secara mutlak atau hanya takut kepada hal-hal tertentu. Ah, di dalam kitab tauhid yang kemarin beberapa bulan yang lalu kita bahas yang belum tamat dan hari Ahad ketiga tanggal 21 nanti akan dilanjutkan kita akan sampai kepada penjelasan jenis-jenis takut ada takut yang terlarang ada takut yang dibolehkan mana saja yang dilarang dan mana saja yang dibolehkan tunggu tanggal Mei Datanglah hari Ahad tanggal 21, Ahad ketiga di masjid ini jam 9 pas, kalau bisa sebelum jam 9 ya. Agar waktunya panjang gitu ya, sehingga yang kita bisa jelaskan juga lebih banyak. Pokoknya siapa yang terlambat ditinggal. Kalau nanti saya yang terlambat tinggal aja gak apa-apa. Bolehkah menerima beasiswa dari bank konvensional atau ribawi? Bolehkah bekerja di kantor pajak dan bank konvensional? Ya, di dalam ya bank mengandung riba terlebih konvensional. Dan yang terlibat di dalam muamalah ribawi yang terkena dosanya dengan kadar dosa yang sama ada empat yang memakannya, yang menyaksikannya, yang mencatatkannya, yang memberi makannya kulum sawa. Akiluhu wa katibuhu wa syahidu wa muakilah wa muakiluhu. Kulum sawa. Mereka sama dosanya. Dan yang bekerja di bank tersebut minimal salah satu di antara empat ini. Minimal saksinya, minimal pencatatnya maka tidak boleh. Adapun pajak sama sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Sehingga ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, "Ayah saya pegawai pajak. Saya dinafkahi dari gaji itu dan tidak ada sumber lain. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Syekh Al-Albani, "Setiap orang yang sudah balik hendaklah dia membiayai diri sendiri kalau mampu. Kalau belum mampu kecuali dengan cara itu satu-satunya, ambillah sekedar sesuai dengan keperluan pokoknya dan jangan lebih dari itu. Dan tetap berusaha lahir batin untuk bisa memperoleh sumber yang halal. Itu yang beliau jelaskan. Allah Kalau kunut subuh itu termasuk majal istihadi atau bukan? Sebab kalau majal istihadi kita harus ikut kepada imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih ataukah bid'ah dhalalah? Pertama, bahwa kunut itu diikhtilafkan oleh para ulama. Dan apa yang diikhtilafkan oleh para ulama menunjukkan itu majal istihad. Artinya masalah yang e, termasuk objek yang diistihadkan oleh para ulama. Akan tetapi istihad dalam masalah ini bukan terletak pada uh, ada atau tidak adanya nas dalam itu sebab ada nas tetapi perbedaan itu terjadi pada seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Rabbul Malam an Aimatil A'lam dijelaskan oleh Syekhul Taimin dan Khilaful Ulama wa Asbabuhu itu wa Mauqifuna Anhu itu dijelaskan dalam Kitabul Ilmi penyebabnya adalah karena pertama e, perbedaan para ulama dalam menghukumi sahih tidaknya hadis tersebut. Hadisnya sama, tapi yang satu menyatakan baik, yang satu menyatakan sahih. Sehingga dari sana berbeda pendapat. Tidak hanya kunut subuh, termasuk juga salat tasbih. Syalbani menghasankan hadis tentang salat tasbih, yang lain membaikkan bahkan menyatakan la aslalahu. Dari sana Syekh Albani menyatakan sunnah salat tasbih, yang lain menyatakan bid'ah salat tasbih. Nah, majal istihad terjadi pada pensahihan terhadap hadis ini. Sebagian menyatakan sahih, sebagian lagi menyatakan dhaif, sehingga terjadilah ikhtilaf. Dari sini lain juga ikhtilaf apakah kalau imam kunut subuh kita yang mengap terhadap bid'ahnya kunut subuh harus mengangkat tangan juga karena imam harus diikuti maka Syekh Al-Albani menyatakan ya kita ikut mengangkat tangan iktidaan bi fi'lil imam biduni dua ayat imam. Kita juga mengangkat kedua tangan karena mengikuti perbuatan imam tanpa mengaminkan doa imam. Tapi murid-muridnya seperti Syekh Hasan menyatakan tidak, karena itu maksiat. Dan maksiat tidak boleh taati berdasarkan hadis umum la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Sehingga kalau imam melakukan kemaksiatan atau kebidahan di dalam sholat, kita tidak boleh ikut. Walaupun dia imam berdasarkan hadis yang umum tadi. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghindari kesalahan manusia yang kejahatannya itu gaib, misal santet, pelet, sihir dan lain-lain. Ya, para ulama sudah menjelaskan nanti dalam kitab Tauhid juga ada tentang sihir dan cara mengatasinya. Yang jelas banyak yang berzikir kepada Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sesering mungkin mengaplikasikan syariat, berpegang teguh kepada sunnah. Itu adalah cara-cara preventif untuk menolak pengaruh dari sihir, santet, pelet dan yang sejenisnya. Nanti ada tindakan kuratif bila itu terjadi. Terakhir, apakah kodok witir boleh dibaca setiap surat witir atau bagaimana? Faedah dari hadis ini belum kita bahas, cuma sudah kita singgung di awal-awal pembahasan dari hadis ini bahwa yang dimaksud kunut witir di sini adalah kunut witir dalam kiam Ramadan saja. Adapun dalam sholat tahajud sehari-hari di luar Ramadan, Nabi SAW tidak mencontohkan dan tidak mendawamkannya. Tapi beliau menyatakan sekali-sekali kita boleh melakukan kunut witir untuk memelihara hafalan dari doa kunut tetapi lebih disyariatkan pada Ramadan terutama setengah Ramadan terakhir malam ke-16 sampai terakhir itu yang ditekankan untuk dilakukan kunut witir di setiap malam. Ya sampai di sini saja dulu sisa waktu kita persiapkan untuk ke eh, maghrib mungkin ada yang harus wudhu. Insya Allah kita berjumpa besok masih di